kawr wa min da'watil madlum wa min su'il manzari fil ahli wal mal Allahumma ya Allah Inni a'udzu bika min waqfa'is safar. Aku berlindung kepadamu dari kesulitan dalam safar wa ka'abatil munqalab dan kesedihan ketika pulang wa minal hauri ba'dal kau dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekurangan setelah kesempurnaan atau dari keburukan setelah kebaikan atau dari kemunduran setelah kemajuan wa min da'watil mazlum dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa orang yang terzalimi wa min su'il manzar dan dari buruknya pemandangan fil ahli wal mal baik dalam keluarga maupun harta. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Pada hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai kita bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan saja Allah taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang makbulin hamba-hamba yang mengfuri dan hamba-hamba yang ketika kita pulang ke rumah setelah Ramadan ini seperti bayi yang lahir dari perut ibunya tanpa kesalahan sedikit pun. Tetapi ma'asyiral muslimin yarhamukumullah ada enam perkara yang mesti kita renungkan bersama. Yang pertama adalah madza istafadna min Ramadan. Apa yang sudah kita dapatkan dari Ramadan? Kita semua tahu tidaklah Allah taala mensyariatkan puasa Ramadan kecuali agar kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pertanyaannya, Apakah kita sudah mewujudkan makna takwa ini ayuhal muslimun? Apakah kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan ini dengan mendapat sertifikat takwa? Karena takwa itu bukan hanya sekedar omongan di mulut. Takwa itu bukan sekedar yang namanya buah bibir atau abang-abang lambe dalam bahasa kita. Tetapi makna takwa adalah sebagaimana dijelaskan Allah taala di antaranya nomor 134 alladzina yunfiquna fis sarra'i wad senantiasa berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Orang bertakwa tidak pelit sedikit pun. Orang bertakwa setiap hari berinfak. Orang bertakwa setiap hari berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit dan orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaiz menahan amarah Orang bertakwa wal afina anin nas memaafkan manusia dan orang-orang bertakwa itu wallahu yuhibbul muhsinin senantiasa berbuat ihsan. Orang bertakwa juga walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun orang bertakwa itu senantiasa mawas diri, senantiasa mengevaluasi diri, senantiasa bertanya kepada dirinya, kebaikan apa yang sudah saya lakukan hari ini, keburukan apa yang sudah saya lakukan hari ini, itu dilakukannya setiap hari sebelum mau tidur ma'asyiral muslimin. Ketika ada kebaikan, bersyukur kepada Allah dia dialis dan ketika ada keburukan segera beristighfar dan tidak tidur sampai dia minta kehalalan andaikan itu mendolimi manusia berkaitan dengan memaafkan manusia ma'asyiral muslimin percuma kita berpuasa tetapi kita dengan tetangga masih tidak wawung percuma kita berpuasa tetapi dengan teman sendiri tidak mau tegur sapa ketika berjumpa kita melengos ketika berjumpa siapapun atau dengan siapapun kita mudah tersinggung dan ketika sudah kadung marah marahnya itu tidak bisa hilang-hilang ma'asyiral muslimin mohon maaf pernah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat id kemudian beliau berkhutbah beliau menemui khusus para wanita dan ini mohon diperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para wanita, ya maksharon nisa, wahai para wanita, tasaddaqna bersedekahlah walau min huliyikun meskipun dari perhiasan yang kalian pakai fa inni cukunna aktsar ahli nar karena aku melihat kebanyakan kalian penghuni neraka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan ucapan saya pribadi ma'asyiral muslimin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayat purna billah, apakah mereka menjadi kebanyakan penghuni neraka karena kafir kepada Allah Wa Muslimin? Apakah karena kafir kepada Allah? Rupanya tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yakfurnal ashir, karena mereka mengingkari kebaikan suami. Kepada para wanita, dan ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan khusus seperti ini kepada kita para wanita, maka kita sebagai wanita harus mawas diri, harus mudah memaafkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at min syarran, qalat wallahi ma ra'aitu minka khairan qattu." Jika kamu wahai suami berbuat baik kepadanya sepanjang tahun satu tahun penuh semuanya kebaikan Thummaru'at minka syarran Kemudian si wanita ini melihat keburukan darimu Qalat dia mengatakan Wallahi demi Allah bersumpah Ma ru'aitu minka khairan qattu Saya enggak melihat kebaikan sedikit pun darimu Makanya para wanita harus banyak-banyak memaafkan suami. Harus banyak-banyak bersyukur. Jangan sampai kita masuk dalam hadis yang baru saja dijelaskan Rasulullah SAW. Kalau kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan, tetapi kita masih belum bisa memaafkan siapapun manusia, apalagi orang-orang terdekat, percuma kita berpuasa, masyarakat muslimin, tidak ada makna takwa di sana dan tentunya para jamaah tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan rubba sha'imin lai salamu haddun min siyamihi illa al-ju' wal atash bisa jadi orang itu berpuasa tetapi tetapi tidak mendapat bagian dari puasanya kecuali lapar dan dahaga bisa jadi orang itu qiyamul lail tetapi tidak mendapat apa-apa dari qiyamul lainnya illa sahar kecuali tidak tidur gitu saja naudzubillah summa naudzubillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah ini mesti kita tanyakan kepada diri kita masing-masing Sudahkah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini Dengan mendapat sertifikat takwa kalau sudah bergembiralah, berbahagialah, istiqamalah, minta kepada Allah agar diteguhkan. Tetapi kalau belum naudzubillah summa naudzubillah, jika pada bulan suci yang sangat suci saja kita belum bisa berubah, kapan berubah? Kalau kita nggak maksa diri kita berubah untuk baik, kapan kita baik? Nunggu mati. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Kalau kita tidak berusaha baik, tidak mungkin Allah memaksa kita baik. Kalau kita nggak berusaha memperbaiki diri, berusaha menahan amarah, berusaha senantiasa berinfak, berusaha senantiasa bertaubat, berusaha senantiasa memaafkan, kapan? Kalau Ramadan saja kita masih buruk hatinya, kita bisa jadi baik. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itulah mengapa semuanya setelah Idul Fitri bersalaman saling memaafkan, tapi harus dari hati bukan dari mulut. Percuma kita ngomong di mulut tetapi hati masih mangkel, masih jengkel. Ini renungan pertama ma'asyiral muslimin. Renungan yang kedua diambil dari surat An-Nahl 92 wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha artinya janganlah kalian seperti wanita setelah memintal benang dengan begitu susahnya ketika pintalan sudah jadi kuat tiba-tiba dia uraikan begitu saja maksudnya masyarakat muslimin kalau kita memang sudah mendapat sertifikat takwa, kita sudah masya Allah bisa qiyamul lail, bisa etika, bisa puasa dengan baik, bisa memaafkan orang, bisa menahan amarah. Ketika dicaci orang kita mengatakan ini saim, ini saim, aku puasa, aku puasa. Kita bisa senantiasa berinfak. Kita biasa tilawatul Quran, maka jangan dirusak bangunan takwa ini dengan kembali kita malas-malasan. Maka jangan dirusak bangunan takwa ini dengan kita kembali berbuat dosa sebagaimana sebelum Ramadan. Jangan dirusak bangunan takwa ini dengan kembali mudah menggunjing manusia, mudah menjelek-jelekan manusia, mudah meremehkan orang. Percuma juga hal itu ma'asyirul muslimin. Inilah makna wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Janganlah kalian wahai muslimin seperti seorang wanita setelah susah payah meminta meminta benangnya ketika benal benang sudah kuat maka tiba-tiba diuraikan begitu saja bangunan takwa yang sudah kita bangun 30 hari dengan begitu susah tiba-tiba kita robohkan tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Kemudian renungan yang ketiga ma'asyiral muslimin adalah akhir daripada surat Al-Hijr. Allah taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yati beribadalah kepada Rohmu sampai datang kepadamu kematian. Itulah istiqomah namanya. Yang namanya beribadah kepada Allah yang namanya berbuat taat kepada Allah, yang namanya bersabar menghindari maksiat dan dosa. Itu bukan pas Ramadan saja ma'asyiral muslimin. Itu bukan ketika kita Ramadan saja, tetapi sampai kita meninggal dunia. Makanya setelah Ramadan usai, jangan dikira yang namanya sholat taraweh berhenti. Ketika taraweh Ramadan sudah berhenti, masih ada qiyamul lain Ketika zakat fitrah sudah tidak ada, masih ada zakat mal. Dan jangan dikira bahwa kewajiban bayar zakat itu hanya ketika Ramadan. Tidak. Kapanpun ketika sudah sampai nisab dan sudah satu tahun, segera keluarkan. Jangan nunggu Ramadan. Kalau puasa Ramadan sudah usai, siapa bilang tidak ada puasa lagi? Masih ada puasa enam hari sawal, masih ada puasa Asyura, puasa puasa ayamul Bid, puasa Senin Kamis. Dan jangan dikira yang namanya membaca Al-Quran khusus Ramadan saja ma'asyiral muslimin. Barang siapa mendapat, barang siapa menginginkan syafaat Al-Quran, perbanyak baca Quran, baik Ramadan maupun selain Ramadan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an menjadi ashabi baca Al-Quran tanpa terbatas dengan Ramadan. Fa'innahu ya'ti karena Al-Quran itu akan datang yaumal qiyamah pada hari kiamat syafi'an li ashabi menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan di muslimin jamaah di sini semuanya menjadi orang-orang yang telah diberi syafaat oleh Al-Quran. Wahbud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Inilah yang namanya istiqamah ma'asyiral muslimin. Dan tanda orang istiqamah, tanda orang yang namanya puasanya diterima itu setelah dia memasuki, setelah dia keluar dari bulan Ramadan, amalannya semakin baik. Allah Ta'ala berfirman La in syakartum la azidannakum Kalau kalian bersyukur setelah mendapat nikmat Kata Allah nikmat Ramadan La azidannakum pasti aku tambah Dan yang namanya penambahan di sini adalah penambahan kebaikan Baik lahiriah maupun maknawiyah Ketika penambahan maknawi berarti ibadahnya paling tidak kalau tidak semakin banyak maka tidak ada penurunan. Inilah makna dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kemunduran setelah kemajuan, dari kekurangan setelah kesempurnaan dan dari keburukan setelah kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Renungan yang keempat. Kita harus keluar dari bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak istighfar dengan bertanya istighfar kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja setiap habis sholat lima waktu beliau menghadap kepada para makmum dan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak mengucapkan alhamdulillah padahal beliau habis mengerjakan sholat. Dan beliau memerintahkan kita ketika berada di majelis taklim, berada di majelis zikir, ketika selesai kita disuruh mengucapkan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. yang di situ terkandung kita beristighfar dan bertobat kepada Allah. Demikian pula para jamaah haji setelah selesai tawaf ifadah kata Allah taala mereka disuruh beristighfar thumma afidu min haidu afadun nas wastaghfirullah kemudian bertolaklah dari tempat bertolaknya orang-orang dan beristighfarlah kepada Allah. Ini maknanya mahasiswa muslimin Setiap amal kebaikan itu disempurnakan dengan istighfar Perbanyak istighfar Jangan kemudian kita mengklaim keluar dari bulan suci Ramadan Maka kita telah suci Ingat Nabi Ibrahim adalah orang yang paling suci Orang yang paling bertauhid Tidaklah beliau dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala kecuali karena membela tauhid tapi belum nggak pernah merasa aku lo paling bertauhid tidak malah beliau berdoa wajibni wa ya anak budal asnam ya Allah hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala padahal beliau Nabi Ibrahim bapaknya para nabi beliau juga sangat tawadu berdoa rabbi ja'alni muqimas salati wa min menjadikan aku dan anak-anakku orang yang senantiasa mendirikan sholat. Pada Nabi Ibrahim. Maka jangan pernah mengklaim aku telah suci setelah keluar dari bulan suci Ramadan ini. Justru kita harus introspeksi dan mengevaluasi diri. Sudah benar tidak tiangku? Sudah benar tidak siangku? Sudah benar tidak sodakohku? Jangan-jangan kita banyak bersodakoh, tapi kemudian merasa berjasa sebagaimana perbuatan orang-orang munafik. Yang kelima nasional muslimin yang mesti kita renungkan bersama juga Kalau tadi yang pertama adalah kita bertanya kepada kita apa yang kita dapat dari Ramadan. Yang kedua, kita kata Allah Ta'ala jangan seperti wanita yang menguraikan begitu saja benang pintalannya setelah dia pintar dengan susah payah. Kemudian yang ketiga kita diperintahkan istiqamah, yang keempat kita diperintahkan istighfar dan yang keempat, kelima kita bertanya kepada diri kita, apakah puasa dan sholat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang beriman itu tidak mengedepankan berapa banyak ibadah yang dia lakukan, Orang beriman itu tidak pernah merasa aku lo sudah baik, aku lo pasti diterima Allah Ta'ala ibadahku. Tidak. Tetapi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang senantiasa mempersembahkan ketaatan yang mereka mampu dari sholat, dari siam, dari ibadah-ibadah yang lain, sodako, haji, umroh, itikaf. Tetapi dia takut jangan-jangan ibadahku tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang beriman. Karena mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau membangun pondasi Ka'bah beliau berdoa kepada Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahai Rabb kami terimalah dari kami sungguh engkau maha mendengar maha mengetahui dan berilah taubat kepada kami sungguh engkau maha pemberi taubat dan maha penyayang Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kebaikan itu ma'asyiral muslimin tidak akan sempurna sampai diiringi tiga perkara. Apa tiga perkara itu? Pertama adalah disegerakan. Kalau Anda ada kerentek dalam hati pengen berbuat baik, segera lakukan, jangan tunda, jangan tunda, jangan tunggu nanti atau besok. Karena kita tidak tahu masih hidup atau tidak, atau mungkin jangan didahului orang lain misalnya. Dan yang kedua, dirahasiakan agar kelihatan ini kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga ma'asyiral muslimin yang tidak kalah pentingnya jangan pernah dianggap besar kalau kita merasa amal kita sudah banyak infak kita sudah banyak puasa kita sudah banyak sudah bagus maka akan datang pintu ujung makanya renungan yang terakhir dan keenam adalah hindari ujung hindari takabur, hindari merasa paling baik sendiri karena ujub adalah pisahnya takabur dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ujub takabur ini menghabiskan semua dosa. Beliau mengatakan la yadkhulul jannah tidak akan masuk surga maka nabi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr orang yang ada dalam dirinya sebesar darah atau sawi dari rasa sombong Berarti sebanyak apapun amal kita ma'asyiral muslimin Kalau kemudian kita merasa baik Kita merasa ujub Bahkan mengatakan lebih baik dari yang lain Habis itu amal kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna namal muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang bangkrut itu?" Kata para sahabat, orang-orang yang bangkrut maaf wahai Rasulullah adalah yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak ada perabot apapun di rumahnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan itu muflis yang aku maksudkan, tetapi muflis dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat di biujurin azimatin ke jibal datang dengan pahala-pahala besar sebesar gunung-gunung tetapi di sisi lain wakot wajah dia datang kot syata telah mencaci ini. Wa daraba mukul itu wa akhadha mala mengambil harta orang ini wa safaka kemudian menumpahkan darah orang itu. Akhirnya kebaikan yang dibagi-bagi kepada mereka semua yang terdolimi. Yang dia dolimi ma'asyiral muslimin. Belum terlunasi hutangnya kebaikan-kebaikannya atau pahala pahala yang sudah habis maka apa yang dilakukan Allah Ta'ala Allah mengambil dari dosa-dosa orang-orang yang dia zalimi ditimpakan kepada dia maka dia pun dilemparkan ke dalam neraka na'udzubillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Inilah ma'asyiral muslimin Enam renungan yang mesti kita renungkan bersama Dalam masing-masing diri kita Kita tidak usah ngurusi orang lain Urusi diri kita sendiri Karena nanti yang dihisap pada diri kita Adalah perbuatan kita bukan perbuatan orang ini saja khutbah kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat tentunya pertama kali buat saya pribadi sebelum yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan para jamaah semua orang-orang yang faizin, orang-orang yang makbulin, orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi تسليما اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم برحمتك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر عبادك الموحدين وأذل الشرك والمشركين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وآمنا في بيوتنا اللهم وآمنا في أوطاننا واجعل ولا aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al amalahum fi ridhaka ya qawiyyu ya matin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warda anna wa atirna wa la tusir alaina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh